السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات وبالقرب من نبيه تحصل البركات الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد سيد الكائنات إمام أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه ذوي المقامات العاليات أما بعد الحمد لله Karunia Allah yang tidak terbatas telah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah salawat dan salam semoga disampaikan kepada baginda kita teladan kita manusia yang telah mencintai kita sebelum kita mencintainya manusia yang mencintai kita dengan sepenuh hatinya manusia yang akan membimbing kita untuk masuk surga Allah kelak di hari kiamat. Baginda kita, kekasih kita, kerinduan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjalan dengan setia di dalam sunnahnya. Hadirin hadirat sekalian, malam ini malam spesial. Sangat spesial. Apalagi Al-Habib Syekh sudah dawuh Insya Allah selanjut sampai pagi. Setuju? Setuju? jenengan setuju Habib Syekh ati Cili mboten setuju. Habib Syekh istirahat. Kita doakan beliau selalu sehat. Panjang umur. Bisa membimbing kita selalu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang saya muliakan segenap para habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya Al Habib Syekh Ibn Al Habib Abdul Ghadir Ibn Al Habib Abdul Rahman As-Segaf atalallahu baqa'ahu fi afiyah segenap para ulama, para para kiai, para asatid, para pemimpin pesantren, para imam masjid dan musalla para pemimpin organisasi keislaman seluruhnya semoga semuanya semakin ditambah manfaat oleh Allah ditambah umur yang panjang yang barokah dan penuh dengan manfaat amin Allahumma tidak lupa para pejabat yang hadir di malam yang berkah ini terutama saudara saya Bapak Bupati Purbalingga, beliau Bapak Haji Sukento beserta keluarga yang malam ini mendampingi Bupati dari Kutai Timur, beliau yang telah bersolawat dengan suara yang menggelegar. Saya tadi gerundel di hati, bukan gerundel, batin. Ini Habib Syekh kedua. Mudah-mudahan beliau Bapak Bupati Kutai Timur bisa memimpin bupati seluruh Indonesia menjadi seluruh bupati yang ahli sholawat. dan kita berdoa dengan berkah majelis ini mudah-mudahan ke depan Indonesia memiliki presiden yang cinta sholawat. wakil presiden yang cinta sholawat. para menteri yang cinta salawat, para bupati yang cinta salawat. Amin Allahumma. Amina ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita sudah duduk kurang lebih dua jam. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan Allah mengguyur kita dengan barokah. Allah mengguyur di kita dengan berbagai rahmat dan Allah mengkabulkan doa kita semua. Amin Allahumma. Karena itu mohon dengan hormat selama duduk di majelis semacam ini seperti arahan beliau Al Habib Syekh kita duduk dengan tenang dan kita hati kita banyak berdoa kepada Allah. Karena doa di majlis semacam ini dengan sirnya syafaatnya Nabi Muhammad insya Allah dikabul tembus langit pada malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tidak sulit untuk Allah mengkabul doa kita semua. Tidak berat untuk mengkabul semua harapan kita. Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ma'syaral jinni wal insi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu." ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza al bahra Rasul menceritakan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi wahai hamba-hambaku dari kalangan jin dan manusia andai kata kalian semua kata Allah berkumpul dalam satu tempat bukan hanya satu Purbalingga. Ini yang hadir kira-kira katakan 50 ribu. Amin. Allahumma. Tahun depan mudah-mudahan 100 ribu. Amin. Allahumma. Bukan hanya satu Purbalingga, satu Indonesia. Kata Allah, seluruh manusia, seluruh jin berkumpul satu tempat, satu waktu Lalu kalian semua meminta kepadaku, kata Allah. Semua hajatmu, semua harapanmu, kau ajukan kepadaku, kata Allah. Lalu aku beri apa yang kau minta. Aku kabul yang kau doa. Itu semua tidak mengurangi kekayaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi kebesaranku kata Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti satu jarum yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat kembali apa yang terkurang dari lautan tersebut Saudaraku, karena itu bergembiralah kita dihadirkan oleh Allah di sini untuk mendapat barokah yang besar. Kita hadir di sini bersama para habaib, para ulama dan banyak orang saleh yang tidak kita ketahui di majlis semacam ini banyak berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita Allah memperbaiki keadaan kita Allah mengabulkan hajat kita amin Allahumma amina ya rabbal Bapak Ibu sekalian rahimakumullah tadi Bapak Bupati Kutai Timur sempat menyebut mudah-mudahan seluruh bupati insya Allah bisa meniru Purbalingga. Amin Allahumma. Kita bersolawat dan selalu bersolawat. Kita bersolawat dua jam belum apa-apa. Kalau kita menambah bersolawat setiap hari, setiap saat, itu masih kecil dibanding dengan makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersolawat setiap saat, masih dianggap kecil dibanding dengan kehormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menggambarkan tentang besarnya jasa Nabi. Beliau berkata, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri kata al-imam Gudbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Beliau berkata Hai hey fulan sahabatku kalau engkau datang ke Madinah berziarah kepada Rasul bukan dengan jalan kaki bukan dengan naik pesawat, bukan naik kendaraan yang mewah. Andai engkau datang ke Madinah, ziarah kanjeng Nabi, engkau berjalan dengan kepalamu. Maka itu tidak membalas besarnya jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, Rasulullah mencintai kita sebelum kita mencintai Rasulullah. Rasulullah menyayangi kita sebelum kita sayang kepada beliau. Bentuk dari sayangnya dan cintanya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda suatu saat di kota Madinah. Beliau di hadapan para sahabat, beliau bersabda, "Wa syaugah ila liqa'i ahbabi." Oh, betapa rindunya aku dengan para kekasihku Para sahabat saat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa itu mereka para kekasihmu yang engkau rindukan itu? Bukankah kami ini orang-orang yang telah membelamu, berjihad bersamamu?" Rasulullah bersabda, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabatku, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, kalau memang kami para sahabatmu, lalu siapa itu mereka para kekasihmu yang kau rindu? Rasulullah bersabda, Hum qawmun ja'u akhiraz zaman, lam yarawni wa amanu bi. Lau anna ahadahum yu'radu lahu liqai, fayatruku malahu wa ahlahu lafa'al au kama Kanjeng Nabi dawuh para kekasihku yang aku rindukan itu mereka adalah suatu kaum yang datang di akhir zaman mereka tidak pernah melihat aku tidak pernah berjumpa denganku tetapi mereka penuh iman, penuh yakin, penuh cinta kepadaku, kata Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai beliau mengatakan seseorang dari mereka apabila ditawarkan untuk berjumpa aku di Madinah dengan syarat meninggalkan keluarga dan hartanya maka buat dia ringan dia akan tinggalkan keluarganya dan hartanya demi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ingin menguji iman kita. Saya kepengen tanya kepada seluruh hadirin hadirat. Andai kata, tolong dijawab dengan hati. Allah menjadi saksi. Dijawab dengan hati. Allah menjadi saksi. Andai kata sekarang ini Rasul masih hidup di kota Madinah. Rasul menawarkan kita jumpa beliau di sana dengan syarat kita meninggalkan keluarga dan harta kita. Apakah kita sanggup? Sanggup? Sanggup? Allah menjadi saksi. Mudah-mudahan ini sebagai tanda Rasul rindu kita. Amin. Allahumma amin. Rasul kangen kepada kita. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau kita sudah memahami betapa besar cinta Rasul kepada kita, mari kita terus menambah cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta Rasul? Tidak cukup ucapan, tidak cukup pengakuan. Cinta Rasul butuh pembuktian. Pembuktiannya sudah kita laksanakan yang pertama, banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang itu kalau senang sesuatu, dia senang menceritakan dan menyebut sesuatu itu. Kalau orang senang Nabi, tandanya senang bersolawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, "Man shalla alaiya hina yusbih wa hina yumsi, adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih bukan hadis yang lemah. Hadis yang sahih Rasulullah bersabda, barang siapa yang setiap pagi dan setiap sore membaca salawat kepadaku, maka di hari kiamat dia akan dicari oleh syafaatku Bukan kita yang mencari syafaat, tetapi Rasul yang mencari kita untuk memberi syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu pulang dari majlis ini, niatkan kepada diri kita masing-masing. Setiap hari perbanyak salawat. Amin Allahumma. Setiap hari perbanyak salawat. Amin Allahumma. Minimal pagi sore sepuluh kali. Minimal 10 kali pagi dan sore. Agar kita kelak di hari kiamat dicari oleh Nabi untuk menerima syafaat. Amin Allahumma amin ya rabbal yang kedua Bapak Ibu, mencintai Rasul, ayo teladani Rasul. Ayo kita berusaha meniru Kanjeng Rasul. Dalam akidahnya, dalam amalnya, dalam akhlaknya. Memang nggak bisa persis jauh baina sama wasumur. Kata orang habaib orang Arab antara kita dengan Nabi baina sama wasumur. Antara langit dengan sumur jauh banget. Tapi minimal ada usaha kita meneladani kanjeng Nabi. Pertama, ayo jaga akidah. Akidah kita, akidah wali songo. Akidah para habaib. Akidah ahli sunnah wal. Ahli sunnah wal. Ahli sunnah wal. Dibahas secara ilmiah, siap dibahas pakai kitab dan ilmu-ilmu salaf siap ulama siap untuk mengajar ilmu ahli sunnah wal jamaah gampangan untuk kita orang awam ahli sunnah itu ada tandanya apabila seneng solawatan solawat manaki tahli ini ahli sunnah wal seneng solawatan. Sebab apa? Allah saja bersolawat. Malaikat bersolawat. Kenapa kita nggak mau solawat? Karena itu jangan sampai kita termakan dengan suara yang mengharamkan solawat. Masya Allah. pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. ini mohon maaf nih Pak, memang di Indonesia nih Pak, paling laris orang jual-jual paham yang aneh-aneh. Karena itu hati-hati, pelajari Wali Songo, dakwahnya Wali Songo yang telah babat alas di Indonesia. Ikuti mereka. Indonesia jangankan ngaku kiai, ngaku nabi banyak masih ingat yang aku Nabi? Ibu, eh, ibu halo halo. Ada orang aku Nabi dulu siapa namanya itu Ahmad Musodek, pelatih badminton jadi Nabi. Luar biasa. Laris banyak yang ngikutin. Udah tobat, didakwai oleh para ulama di Jakarta termasuk pemimpin NU Bapak Kiai Haji Akil Sirat. Wes tobat. Selesai Agil Said Musodik, Ahmad Musodik pindah Bandung. Kang Suyuti, tukang cukur jadi nabi. Luar biasa, tangkap sama polisi, masuk penjara, kapok mukapan Selesai itu eh Jakarta, liaitan, ngaku jadi Jibril, masya Allah, nggak tanggung tanggung. Ngaku Jibril. Tangkap polisi, masuk penjara. Polisi kita memang hebat. Jangankan koruptor, Jibril ditangkap. Tepuk tangan untuk polisi Indonesia. Semangat untuk polisi Indonesia. Ya, ini saya diberi informasi oleh menantu Bapak Bupati bahwa perhelatan Purbalingga eh, bersolawat ini ketua panitianya justru wakapolresnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan semakin meningkat tahun depan, semakin semangat tahun depan, membawa perubahan besar. Amin. Allahumma. Hati-hati ini, paham sedang berkembang aneh-aneh. Di Losari, dekat Cirebon, ada agama baru, Bu. Namanya agama Jasun. Agomo Jasun. Ini catatan di depan. Jasun agama Jawa Sunda. Yang jadi nabi namanya Tukimin. Ini benar-benar saya nggak ngarang ini. Yono kiai wae Tukimin jenenge aneh kok. Jadi kiai mawon itu jeneng wonten niku jek durung kurang pantas Lah kok jadi nabi? Itu solawatannya ada di rujuk Habib Syekh ini gua masya Allah suaranya. Ya Habibi ya Muhammad kan ngeresep nongati penak banget. Jajal Kimin, Ya Habibi ya tukimin. Gak pantas belas. belas. Nah ini sekarang ada juga kadang orang ngaku ahli sunnah, tapi dia gampang-gampang mengkafirkan orang. Ini prihatin, tolong dengan perhelatan akbar Purbalingga bersolawat. Ayo, berbeda boleh berbeda, jangan gegabah mengkafirkan orang. Ini penyakit yang memecah umat yang bisa memecah persatuan yang digalang oleh para ulama. Tadi saya tertarik Habib Syekh selalu menekankan di antara tujuan kita bersolawat semacam ini. Beliau berharap Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Coba panjenengan lihat di sini nih banyak habaib, banyak ulama, kiai. Saya sampai nggak nyebut namanya saking banyaknya. Sampai kulo ceramah niki gak wedi dosa. Soalnya nak kulo salah, kiai-kiai do mendel sing dosa kiai ini. Kulo mboten dosa. Ya, niki lihat para ulama kumpul, para kiai kumpul, para habaib kumpul. Enggak ada perlunya kita sekarang ini saling menjustifikasi fulan kafir, fulan neraka, fulan gak cocok dengan saya neraka. Semua orang kadang-kadang dianggap ahli neraka. Lah surga iku wae mbahmu dhewe apa? Ya, ya Allah Gusti. Mudah-mudahan ayo kita meneladani Rasul. Rasul lesannya tidak gegabah mengkafirkan orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasul tidak pernah gegabah mengecap orang ahli neraka. Bahkan pernah seorang sahabat namanya Khalid ibnil Walid. Beliau ini diutus oleh Rasul untuk menyerang suatu kaum. Rasulullah berpesan, jangan menyerang suatu kelompok sebelum engkau melihat mereka itu mengumandangkan azan ataupun tidak. Setelah sampai di suatu kaum tersebut didengarkan, apakah dilihat apakah mereka azan? Ternyata tidak ada azan. Maka Khalid bin Walid menyerang kaum tersebut. Setelah penyerangan dilaksanakan, ada satu orang yang berduel dengan Khalid bin Walid. Ternyata dia kalah terjatuh pedangnya. Saat Khalid akan membunuh dia, dia bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Khalid bin Walid dengan istihadnya dibunuh orang tersebut maka meninggal dunia. Sahabat lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Khalid bin Walid telah membunuh orang yang telah bersyahadat." Rasul panggil Khalid bin Walid, "Hai hey Khalid, betul kau sudah membunuh orang yang bersyahadat?" "Betul ya Rasulullah." "Kenapa?" "Dia bersyahadat karena takut pedang ya Rasul." Sudah perang dengan saya duel. Face to face dia terjatuh pedangnya dia, dia sudah terkapar di tanah akan saya bunuh dia baru syahadat. Saya tahu dia itu pura-pura masuk Islam. Rasulullah marah. Halla syaqaqta qalbahu? Halla syaqaqta qalbahu? Apa kau sudah membelah dadanya? Kau lihat isi hatinya? Kok sampai kau bersangka seperti itu? Ibaratnya Rasulullah sampai mengatakan Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid ibn Walid. Aku lepas tangan ya Allah dengan tindakan Khalid bin Walid. Saudara, pesan penting dari hadis ini. Ayo kita jangan gegabah mudah-mudah ngecap orang kafir Jangan gegabah orang kita cap itu syirik. Jangan gegabah kita ngecap orang itu ahli neraka. Kita harus mencari titik pertemuan sehingga kita menguatkan ukhuwah kita sebagai bangsa Indonesia. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Ini kebetulan kita di kota Purbalingga. Purbalingga ini luar biasa tahun ini, Pak. Gubernur Purbalingga. Wakil Gubernur Purbalingga. Kapolda Purbalingga. Ya, sampai apalagi Pak Sukento? Kepala wilayah agama. Itu juga Purbalingga. Mudah-mudahan di Purbalingga nggak ada yang nyolong sandal. Tadi Habib saya itu beliau pesen, hati-hati dompet. Gitu. Hati-hati ini banyak copet. Mudah-mudahan copetnya taubat. Amin Allahumma. Taubatan nasuha. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ini akidah dipertahankan. Kita akidahnya ahli sunnah wal jamaah mengikuti wali songot. Ikuti mereka, ikuti habaib. Insya Allah kita bersama bareng masuk surga dengan mereka. Amin. Allahumma. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, meneladani Rasulullah dalam segi ibadah, yuk sedikit kita tingkatkan. Kemarin kita sudah belajar di madrasah bulan Ramadan. Nggih nabang nggih? Ramadan dilatih salat witir setiap malam. Halo? Setelah Ramadan masih salat witir apa tidak? separuh iya separuh tidak kita dilatih Ramadan sholat witir setiap malam tujuannya kita setelah Ramadan tetap sholat witir amin Allahumma ini pesennya Nabi bu pesennya Nabi itu pak kepada Abu Hurairah wa an utira qabla an anam agar engkau Abu Hurairah sholat witir sak durunge sari kulon jenengan ini buatan kelasnya witir tengah wengi. Gayane kok niat. Kulo witire mungkin jam 3 kulo. Oh, niate tok. Sare jam loro tangi jam itu Mohon awake dhewe kelas-kelas ibtidak niku, sebelum tidur usahakan witir. wudhu salat witir, terus jenengan tidur. Itu sudah sunnah Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mengajarkan kita sholat disiplin. Jangan sampai kita ini sholat dangtek. Ada orang yang sholat masya Allah ya kalau bulan Ramadan terakhir-terakhir bulan apa itu hari raya masya Allah sarung baru baju baru sholat paling depan softnya takbir paling keras suaranya Orang satu kampung bingung, itu bate kapan wong iki? Padahal jarang sholat. Eh, kok dengaren? Jawab, ya bagaimana wong ini setahun sekali. Sholat dijaga. Kalau kita sudah sholat lima waktu terjaga dengan baik, terus kita sholawatan selalu sama Habib Syekh, aman Indonesia. Amin Allahumma. Aman akhirat kita. Amin Allahumma. Semangat sholat kita jaga. Kanjeng Nabi menteladankan kepada kita kalau sholat itu yang baik, jangan sekedar sholat. Yombok ya, ditingkat ke. Sholat niku sing khusuk sing ngati-ngati, ampun nganti, sholat niku terlalu kecepetan. Katus wingi sholat terawih nggih. Jenengan nak traweh niku milih ingkang cepet nopo sing suwi? Cepet terus terang yang luar biasa. Gitu. Bahkan ada yang kilat. Wah, aku nak terawih sedang sing kilat. Imamin ini pun maca surat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Langsung. Allahu samad gak sanggup Ya, tingkatkan. Harus ada peningkatan, perubahan kepada lebih baik. Amin. Allahumma. Nih barokahnya majlis semacam ini kita mengharap dari Allah taufik, mengharap dari Allah hidayah. Pulang semangat ibadah terutama solat kita semakin besar. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, kita teladani akidahnya Rasul, ibadahnya Rasul dan akhlaknya Rasul. Akhlak Nabi paling hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu ibadahnya paling hebat, akhlaknya paling hebat. Sholat malam sampai bengkak kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi sholat hatta warimat qadamahu. Kanjeng Nabi sholat malam sampai bengkak kaki. Saking solat, sholat. Jumeneng tuangun nangis. Sholat sujud ngoten niku tuangun nangis Kanjeng Nabi kakinya bengkak karena sholat. Di sini juga banyak orang kalau sholat bengkak kakinya karena asam urat. Beda jauh dengan Rasul. Ini minimal cintakan ya, tingkatkan cinta kita kepada Rasul, semangat sholatnya tambah, semangat akhlaknya tambah. Ini terutama akhlak para pemimpin, termasuk kita semua, ya, pemimpinan TNI, pimpinan Polri, pimpinan daerah, pimpinan apa saja, ayo berlomba menjadi teladan yang baik. Amin Allahumma. Ya, mudah-mudahan nanti Purbalingga ini Pak Quinto jadi bupati dan insya Allah dapat wakil bupati yang amanah, bupati yang teladan dan wakil bupati yang teladan. Amin Allahumma. Anggota DPR kita menjadi orang-orang teladan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini satu saja yang saya ingin angkat dalam forum yang terhormat ini. Yuk kita menjadi orang yang jangan berlebih dalam hidup ini. Latihanlah kita jadi agak sederhana. Kanjeng Nabi itu hidupnya sangat sederhana. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah itu kadang-kadang tidur, itu beliau tidur bukan pakai kasur yang empuk, beliau tidur di atas pelepah kurma. Kalau tidur itu sampai pipinya ini ngapal, berbekas di kulit beliau. Kesederhanaan Rasulullah. Rasul itu kadang-kadang di rumah tangganya sampai dua bulan nggak pernah masak, nggak ada yang dimasak. Dahar hanya kurma sama air putih. Kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita penting sedikit-sedikit belajar. Janganlah kita ini menjadi bangsa yang gampang ngeluh. Ya, untung sudah untung tapi nggak banyak ngeluh. Kadang kita ini dapat biasanya banyak dikurangi sedikit sama Allah sudah mengeluh. Sabar, bangsa yang besar, bangsa yang sabar. Kita harus bisa menahan diri. Pejabat berusaha menjadi teladan rakyat harus banyak ibadah, banyak doa untuk pejabat. Amin Allahumma. Jangan hanya setiap hari demo terus. Gak pernah doakan. Banyak orang tuh penggehane mau ngeritik kalian demo. Dungo mboten nate. Mendemo presiden, mendemo gubernur, membeno, membeno mendemo bupati. Dongake mboten nate. Padahal orang jadi baik itu perlu didoakan juga. Dulu ada orang alim, ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah la ja'altuha fi imam." Li'annahu idza saluhal imam saluhan nas. Imam Fudail bin Iyad berkata, Andai kata Allah memberikan aku kesempatan doa yang makbul satu kali saja, aku hanya berdoa satu. Ya Allah jadikan presiden kami presiden yang baik. Kenapa? Karena kalau presiden baik, bawahan, rakyat, menteri, bupati, gubernur jadi baik semua. Amin Allahumma. Kalau bupati didoakan jadi orang baik, jadi baik. Maka ke bawah baik semua. Begitu juga seterusnya. Karena itu rakyat banyak doa, banyak menghadap kepada Allah mendoakan para pejabat dan pejabat berusaha menjadi teladan, terutama hidup jangan berlebih. Sederhana saja, Gak perlu kita berlebih Rasulullah hidup sederhana, nggak kurang terhormat. Nabi hidup sederhana, nggak kurang mulia. Di dunia akhirat orang yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya akhiri sedikit dari cerita dalam sebuah hadis Nabi pernah punya sahabat dulu zaman Nabi ada sahabat namanya Abu Hurairah. Namanya Abu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dikasih nama nama aslinya itu Abdurrahman bin Soher. Kok jadi Abu Hurairah? Karena kanjeng Nabi memanggil dia dengan nama itu. Sebabnya Abu Hurairah itu seneng kucing. Kasih nama Abu Hurairah, eh Pak e kucing. Gitu. Krono seneng ku kucing. Abu Hurairah ini dulu hidup di Madinah, hidupnya nggak punya rumah, nggak punya dulur. Hidupnya di masjidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masjid Nabi itu dulu ada sekitar 40 sahabat, namanya Ashabus Sufah Mereka itu Orang-orang yang sederhana hidupnya tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Mereka menyantren, mondok tengkanjeng Nabi. Selalu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika Abu Hurairah ini belum makan satu hari, lapar luar biasa. Nek coro ini ngeleh banget. Gitu. Nanti ngerasa ngeleh, nanti nggih. Saniki ngeleh betul nggih. Betul. Nah, sing ngeleh dadi warek nak mun krungu suarane Habib Syekh. Gitu. Amin Allahumma. Abu Hurairah lapar dalam satu hari dia belum makan, dia keluar. Keluar dari masjid niatnya kepingin cari makan. Bukannya beli karena nggak punya uang. Mbok menowo ketemu konco ditawang, ditawani dahar. Medal saking masjid, Ngalor ngidul, ngalor ngidul. Eh, kepanggih Sayyidina Umar. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Oh, sampai Nabi Hurairah. Nggih. Wes bablas. Ya Allah, gak ditawani mangan. Asal bablas Sayyidina Umar nih. Pun, melampah melih panggih Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Salam kini niate ben dijak mangan. Abu Hurairah nggih. Pripun kabare? Sehat. Rotok lemes tapi kula. Langsung bablas Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, gak ono nawani mangan rek rek. Gitu. Pun melampah meleh. Eh, kepanggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kepanggih Rasul. Abu Hurairah, nggih ya Rasul. Mriki mriki mriki mriki. Mriki mriki wonten napa jenengan kok wajahnya pucet eh, Rasul niku perhatian Allahumma sholli ala Muhammad wonten napa kok wajahnya pucet wonten napa kok pucet wajahnya kenapa ya Rasulullah kula niki ngeleh ya Rasul saya ini lapar banget ya Rasul oh Masya Allah wis pirang dina durung mangan Ya sedinten niki kula dereng dahar ya Rasul. Rasul bilang pelan-pelan, Aku wis telung dino durung mangan Abu Hurairah. Isine pol Abu Hurairah. Kono ngaku sedino Kanjeng Nabi mun tigang dinten dereng dahar. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ngene wae nasibmu karo nasibku padha. Ayo melu. Mbok menawa nang daleme bunyai, gitu, ibunda kaum mukminin Siti Aisyah ada makanan. Ayo melu. Derek-derek. Abu Hurairah kintil tengguri tumut kanjeng Nabi duki teng dalem kanjeng Nabi nimbali garwane pripun punyai ya ummal mukminin ana daharan apa ora iki Siti Aisyah jawab ya Rasul mboten wonten daharan ya Rasul nyun ngapunten mung niki wonten tiang wau ngirim susu dateng jenengan Susu insya Allah bisa dimakan untuk tiga empat orang. Oh Masya Allah, tidak kemauan, monggo monggo, tidak kemauan. Niki, wonten sing badi ngunjuk niki. Tidak ke susu cukup kangge tiang sekawan. Abu Hurairah bangkit semangat. Biasa pengajian nak berkata metu semangat. Gitu, gitu, gitu. Mon, delala kanjeng Nabi dereng nawani Abu Hurairah Kanjeng Nabi dawuh, "He Abu Hurairah ngene. Nang masjid iku je ana kanca-kancamu. Iku ya melu ngeleh kaya awakmu. Ditimbali kabeh." Abu Hurairah jawab, "Ya Rasul, kata tiangi ya Rasul. Niku sekawan dosa ya Rasul. Gak apa-apa, sake, sake. Celuk kabeh, celuk kabeh." Lah didhawuhi Kanjeng Nabi nolak nggih mboten wani. Tapi mangkat rodok kuatir, iki aku uman apa ora kengko mangkat Sayyidina Abu Hurairah nimbali sahabat jok ayo sowan kanjeng Nabi ana apa wis mangkat gitu. ana dum-duman gitu. sedaya sahabat langsung masuk rumah Nabi rumah Nabi itu enggak luas Bapak Ibu hanya sekitar 8 kali 10 tuh sekarang yang makomnya Nabi di Medina itu dulu rumahnya Nabi Allahumma sholli ala Muhammad Mugi-mugi sakit lunga kaji. Amin Allahumma. Sakit lunga kaji amin Allahumma ziarah kanjeng Nabi amin Allahumma penuh rumah Nabi dengan sahabat setelah duduk semua sahabat Nabi nimbali Abu Hurairah Abu Hurairah meriki nggih dawuh nyempil pun dawuh apa iki susu sampean sing bagian ngedum Gih siap ya Rasul didum kono sik sing tengen Oh, Nabi niku nak ngedum napa-napa niku ngedum niku sing tengen riyin. Abu Hurairah ngangkat susu niku wau diparingke sahabat sing paling kanan. Monggo israb cara Arab. Monggo diunjuk. Sahabat pertama paling kanan minum. Angkat, gelek, gelek, gelek. Abu Hurairah batin, ojo akeh-akeh. Aku ki durung kok Loh, manusiawi. Kita kalau gitu juga mungkin kuat, kuat ketar-ketir. Sampun sebelahipun Abu parengke. Sebelah Sebelahi Rasul. Iya sebelah parengke. Parengke sebelah sebelahi. Ngunjuk melek, gelek, gelek, gelek. Tambah ketar-ketir kok tambah kosong di sini lagi. Itu. Bado tiang si nomor kali ngunjuk diangkat kali bro di loh kok jono sini? Itu di Diparengke sahabat nomor tiga. Ayo parengke terus. Satu, dua, tiga, sampai semua sahabat yang di rumah itu empat puluh kira-kira minum semua. Kenyang semua. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon rampung sedaya Abu Hurairah mriki. Kula ya Rasul, nggih mriki sampean pinarak Saniki gilirane jenengan sing ngunjuk. Kula ya Rasul, napa jenengan mawon riyin? Lho niki. Santri genah ngene iki gitu. Ki mikirno kiyaine Habibe gitu. gitu. Kadang-kadang santri yo sing malah mangan akeh malah santrine gitu. Jenengan Abu Hurairah, kula ya Rasul. Nggih. Ngunjuk Abu Hurairah, glek glek glek ping 3 mandek. Lho kok mandek jenengan? Kulo niki maksudnya ini Abu Hurairah niku kulo niku mikirno Nabi. Kulo niki nembes sedinten boten dahar. Kanjeng Nabi pun tiga dinten. Kulo niku mandek maksudnya dari tengah hati niku non Nabi, mikir telas pripun nih. Rasul mengatakan isyrab. Isyrab munjuk melih. Melih ya Rasul, melih. Unjuk Kelak sing nomor loro tenanan ngomene, Pak. Kelak kelak kelak kelak kelak sampai murotok warak nih, mandek. Kanji Nabi dawuh malih, "Isrob, eh, isrob, eh, malih, malih, malih." Minum lagi, gluk gluk gluk gluk, gluk sampai penuh perut. Mandek malih. Nabi dawuh malih, "Isrob." Eh, malih, malih. Wah, malih. Sampai bun boten kamot. Nek cara wong Jawa niku suduken. Ya Rasulullah, la ajidu li masagha. Ya Rasul ngapunten boten kamot pun niki pun kebak. sana saneki, diseleh kini ku wadai. Terakhir, nih lihat keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sahabatnya minum semua, ya, sahabat-sahabatnya yang lapar tadi sudah kenyang semua. Beliau malah minumnya paling akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah semua sahabat dipastikan kenyang, dipastikan sudah tidak lapar, baru beliau minum yang terakhir kali. Beliau minum susu tersebut. Kalau pemimpin-pemimpin kita dalam semua lini di negara kita punya jiwa semacam ini, pasti dicintai rakyatnya. Betul? dicintai rakyatnya, betul? Dicintai rakyatnya, betul? Karena itu kita berdoa dan kita berharap kepada Allah. Buat Allah nggak sulit merubah kita menjadi orang yang baik. Amin Allahumma amin. Buat Allah nggak sulit merubah kita yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan buat Allah nggak sulit merubah kita yang sudah paling baik menjadi lebih baik lagi. Sehingga kita mohon kepada Allah dengan barokahnya majelis ini, dengan barokahnya orang soleh dalam pertemuan ini, dengan barokah para habaib, para kiai, para ulama yang mastur, yang masyur, dengan berkahnya panjenengan semua. Mudah-mudahan ya Rob pemimpin-pemimpin kami kau jadikan pemimpin yang baik, pemimpin yang teladan, pemimpin yang mau sederhana, pemimpin yang amanah, yang mencintai rakyat, yang membimbing rakyat kepada ridhamu ya arhamar rahimin. Jadikan kami semua orang-orang yang ahli kesolehan, yang baik dan membawa kebaikan bagi orang lain. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة نبيك محمد اللهم انصر أمة نبيك محمد اللهم اغفر لأمة نبيك محمد اللهم أصلح أمة نبيك محمد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حاضرين حاضرات Demikian yang dapat saya haturkan. Mohon maaf kepada semuanya dan matur nuwun kepada beliau Al Habib Syekh yang telah membimbing kita pada majlis ini dan waktu serta tempat kita serahkan kembali kepada beliau. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini ada permohonan doa baru saja meninggal dunia Saudara Angga Bagus Wardana dan untuk Bapak Kiai Haji Salman Dahlawi Popongan serta orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dan seluruh jamaah kita kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum al-jannah مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين بسر الفاتحة Kita doakan barusan juga meninggal dunia pengasuh pesantren Al Mujahadah Peltu Jamjuri. Semoga Allah mengampuni dosanya, melapangkan kuburnya dan dijadikan kuburnya taman dari taman surga. dan dikelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya bighairi hisab dan keluarga yang ditinggalkannya jadi keluarga yang sabar dan selalu dapat mendoakannya semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur kita semua dalam kesehatan ketaatan ketenangan ketenteraman keberkahan dan selalu mendalam lindungannya ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bisyadil fatihah